Kami mohon nasihat antum bagi syabab di masa kami baru-baru awal mengaji agar semangat menuntut ilmu dan tidak terjerumus dalam pemahaman yang menyimpang. Nah, wasiat yang paling penting itu adalah untuk tetap berjalan bersama para ulama kibar. Dan kalau kalian tidak bisa langsung bersama para ulama kibar, kenapa kalian tetap bersama para ustadz-ustadz yang bersama ulama kibar dan terus telah ilm mencari ilmu mudah-mudahan dengan itu kita akan selamat karena kita terbimbing dengan ilmu yang dibawa oleh para ulama tersebut